بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد al kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat sampai pada rukun yang kesembilan dari rukun-rukun solat, yaitu al-julus bainas sajadatain duduk di antara dua sujud Kemudian yang ke-10 al-ashir dari rukun-rukun salat al-ashir at-tuma'ninatu fi jami'il arkan tumaknina pada semua rukun yaitu rukun-rukun salat Tumak nina pada semua atau seluruh rukun-rukun sholat Ini hukumnya rukun Yang tidak sah sholat Kecuali dengan tumak nina Yaitu tumak nina pada seluruh rukun-rukunnya tumak nina ketika dia berdiri ya. ketika dia ruku ketika bangkit dari ruku berdiri tegak kemudian ketika dia sujud ya. ketika dia duduk di antara dua sujud ya. dan seterusnya Wajib untuk tumak ninah pada seluruh rukun-rukun sholat Apa itu tumak ninah? Wahia sukun Tumak ninah adalah sukun Tenang Ada ketenangan dalam gerakan sholatnya Enggak kerasa kerusuk Tidak terburu-buru Sukun, tenang Seberapa lama teman tenangnya Dalam setiap Rukun sholat Atau dalam setiap gerakan rukun sholat Watakunu biqadril qawlil wajib Fikulli ruknin Temak Itu cukup Selama Al-Qaul Al-Wajib Selama Waktu untuk Mengucapkan zikir yang wajib Fikul ruknin Pada setiap rukunnya Ini itu maninah yang wajib Cukup Eh, lamanya itu cukup untuk membaca eh, bacaan sholat atau zikir sholat pada setiap rukunnya. Misalkan ketika ruku, seberapa lama kita tumak nina dalam ruku? Ya. Cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali. Karena yang wajib adalah satu kali. Adapun yang tiga kali adalah sunnah. Ya. Demikian pula ketika sujud. Seberapa lama tuma'nina dalam sujud cukup untuk membaca doa sujud atau zikir dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Apa dalilnya wajib tumak nina dalam setiap rukun? Liamrihi sallallahu ala alihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Karena perintah Nabi sallallahu ala alihi wasallam kepada orang yang jelek salatnya Beliau memerintahkan untuk melakukan tumak ninah fi jami'il arkan pada seluruh rukun-rukun solat. Wali amrihi lahu bi'adati shalah li tarkihi tumanina fiha. dan juga karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang jelek solatnya, yang ada dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Beliau memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi solat. Kenapa? Karena dia meninggalkan tumak ninah di dalam rukun-rukun solat. Itu hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca juga ya Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasannya Ada seorang masuk Kemudian sholat Selesai sholat kemudian menemui Nabi SAW Beliau mengatakan Ulangi sholatmu Sampai tiga kali Beliau mengatakan ulangi sholatmu Ulangi sholatmu setelah yang ketiga kalinya dia mengatakan Ya Rasulullah aku tidak bisa sholat lebih baik lagi kecuali ini Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada orang tersebut Beliau mengatakan Naam di akhir sholatnya atau di akhir penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam fa'al zalika fi sholatika kulliha." Setelah beliau menyebutkan tentang takbir bertakbirlah ya kemudian Naam membaca Al-Fatihah ya. Kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an sampai engkau tenang dalam ruku kemudian bangkit dari ruku hatta ta'tadila qa'iman sampai engkau tegak berdiri Tumasjud hatta tatma'inna sajidan kemudian sujud sampai engkau tenang nina dalam keadaan sujud dan seterusnya Beliau menyebutkan rukun-rukun sholat dalam hadis tersebut dan di akhir hadis beliau mengatakan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakan itu yaitu rukun-rukun sholat dengan nina fi sholatika kulliha pada sholatmu seluruhnya. yang menunjukkan wajibnya tumak ninah pada setiap rukun dari rukun-rukun sholat. Dan juga hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya tumak ninah adalah hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tujzi'u salatun man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud Tidak sah suatu salat orang yang tidak menegakkan punggungnya atau meluruskan punggungnya Firruku'i Iwas sujud pada ruku dan sujudnya Itu saking cepatnya nggak sempat Naam Lurus ya. Punggungnya Hadis riwayat Ahmad Taib ini yang ke-10 At-tumanina fi jami'il arkan Tumanina pada semua rukun Al-Hadi Ashar yang ke-11 At-tashahudul akhir Yang ke sebelas dari rukun-rukun solat adalah At-tashahudul akhir At-tashahud akhir Adapun tashahud awal maka hukumnya wajib Kalau tashahud akhir hukumnya rukun yang tidak sah suatu sholat kecuali dengan melakukannya. Itu melakukan tasyahud akhir. Tidak bisa diangkat oleh sujud sahwi. Beda dengan wajib-wajib sholat. Masih bisa diangkat oleh sujud sahwi. Tapi untuk rukun harus dikerjakan. yaitu at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Itu tasyahud yang dilakukan di akhir rakaat. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud Dulu kami mengatakan sebelum diwajibkannya tasyahud kepada kami kami membaca assalamu 'alallahi min ibadi Assalamu 'alallahi min ibadi Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La takulu salam ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Walakin kulu akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah ila akhiril hadis. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Asyahid yang menjadi syahid fadalla qauluhu sallallahu eh, fadalla qauluhu radhiyallahu taala anhu qabla an yufradu alaina ala annahu fardun. Ucapan Abdullah bin Mas'ud qabla an yufradu alaina sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud ala annahu fardun ini menunjukkan bahwasannya tasyahud itu wajib bahkan rukun dari rukun-rukun salat yaitu attahiyatu lillah as-salawatu wat-thayyibat ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ini tasyahud akhir <clears throat> Kemudian yang selanjutnya Asani Ashar yang ke-12 Al-julusu Littashahudil akhir Yang ke-12 dari rukun-rukun solat adalah Duduk untuk tashahud akhir kalau tadi bacaannya ya, Bacaan tasyahud akhir Itu rukun Duduknya untuk tasyahud akhir Itu juga rukun ya. Liannahu sallallahu ala alihi wasallam fa'alahu Karena Nabi sallallahu ala alihi wasallam melakukannya Yaitu tasyahud akhir sambil duduk. Wadawa ma'alaih dan beliau melakukannya terus menerus. Gak pernah tasyahud akhir sambil berdiri. Tapi sambil duduk. Wakala dan Rasulullah SAW bersabda, Sallu kama aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Sholat Yaitu sholatlah dengan tata cara sholatku Hadis riwayat Bukhari Sehingga duduk untuk tasyahud akhir Ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat Adapun tata cara duduknya baik itu duduk pada tasyahud awal atau duduk pada tasyahud akhir ya. tata caranya hukumnya sunnah yaitu pada tasyahud awal dia duduk iftirash ya. Naam dan pada tasyahud akhir yang dua kali tasyahud pada sholat tersebut maka duduknya tawarruk maka tata caranya itu sunnah duduk iftiros atau duduk tawarruk ini hukumnya sunnah yang wajib adalah duduknya sehingga ketika seseorang tidak bisa untuk tawarruk misalkan atau tidak bisa untuk iftirosh ya. dalam sholat maka jalasa matayassaralah dia duduk dengan bentuk duduk yang mudah baginya ya. apa yang mudah baginya yang bisa dia lakukan lakukan nah, yang penting duduk yang wajib adalah duduknya Kemudian asalis asyar yang ke-13. At-taslim yang ke-13 dari rukun-rukun salat adalah salam. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Beliau mengatakan wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalnya adalah salam. Itu kalau sudah salam berarti halal untuk ngobrol ini dan itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Tahrimu hat takbir wa taslimu at-tahliluha at-taslim. Pengharamnya adalah takbir Kalau sudah takbir haram untuk Bicara ini dan itu Dari perkara-perkara yang membatalkan sholat tahliluha dan penghalalnya adalah salam kalau sudah salam boleh ngobrol, bicara dan seterusnya. Bagaimana salam dalam sholat? Fayaqulu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah. Dia mengucapkan sambil menoleh ke arah kanannya. Assalamu, assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi dan ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini pendapatnya jumhur ya, bahwasannya dua kali salam dalam sholat itu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, di sana ada yang berpendapat bukan rukun ya, seperti Abu Hanifah, Sufyan al sauri Al-Auza'i, Sa'id bin al-Musayyib ya, atau Sa'id bin al-Musayyib Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, Al Hasan Al Basri dan yang lainnya. Mereka berpendapat tidak rukun. Namun yang sahih, nah, mereka berpendapat wajib, wajib wajib sholat. Namun yang sahih adalah rukun dari rukun-rukun sholat dua kali salam. Ya. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dalilnya adalah hadis Wa'il radhiyallahu taala anhu yang dibawakan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya. Kata Wa'il radhiyallahu taala anhu, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi." Aku sholat di belakang Nabi Alaihi Wasallam dan beliau salam ke arah kanan. Assalamualaikum Warahmatullah. Dan ke arah kiri Assalamualaikum Warahmatullah. Hadis sahih Disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan ini pun dalil bolehnya menambah lafad wa barakatuh pada salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menoleh ke kanan. Dan assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kiri. Baik. Namun lafad Assalamualaikum warahmatullah Ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullah ke kiri ini lebih akwa, lebih kuat. Ya. Sanadnya lebih siqat. Ya. Nah. Adapun yang ada tambahan wabarakatuh yang tadi kita baca dalam Sunan Abi Dawud ada perselisihan Fitashihi tashihi wa tad'ifi hadzal hadis. Ada perselisihan dalam sahih lemahnya hadis tersebut. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih. Dan yang benar sahih. Namun lafad Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ini lebih akwa. Lebih kuat. Itu pada riwayat yang lain. Nah, dan hadis tadi, dalilnya juga hadis tadi yang kita baca. Ya. Itu hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda miftahus shalah tuhur tahrimu takbir wa tahlilu taslim. Pembuka salat adalah tuhur, bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah taslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Dalil yang lain juga adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh, Banyak minuman ini. Dalil yang lain adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah hatta yara bayadu khaddihi atau hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa bayadu khaddihi min hahuna Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salam ke arah kanan dan ke arah kiri Assalamualaikum warahmatullah dan Assalamualaikum warahmatullah Sampai terlihat putihnya pipi beliau dari arah sini, yaitu dari arah kanan, dan sampai terlihat pipi eh, putihnya pipi beliau dari arah sini, yaitu dari arah kiri. Hadis riwayat An-Nasai. Dan juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti banyak dalilnya. Menunjukkan rukunnya Naam taslimatain Dua kali salam dalam sholat Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddih Aku melihat Rasulullah SAW salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dan riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Ketika sholat salam dua kali salam Di penghujung sholatnya Ini semua dalil wajibnya atau rukunnya Dua kali salam dalam sholat Kemudian yang terakhir yang ke belas. atau sebagai tambahan faidah ya, tentang salam ya. tidak perlu untuk mengisyaratkan dengan tangan ya. ke kanan atau ke kiri ya assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tidak perlu demikian Tetap meletakkan tangannya di atas pahanya Datang riwayat Dalam sahih muslim Dari sahabat Jabir Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kulna assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Wa asyara biyadihi ilal janibain Dulu kami Pernah sholat bersama Rasulullah SAW Dan di akhir sholat kami mengatakan Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Sambil mengisyaratkan tangan kedua sisi kanan dan kiri. Ya. Maka melihat perbuatan ini Rasulullah wasallam berkata, Alamatu minu, alamatu aminu nabi aidikum. Ya. Kaannaha adnab khayli syams. Ya. Innama yakfi ahadukum an Yadu yadahu ala fakhidhihi. Thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Untuk apa kalian mengisyaratkan tangan kalian? Seperti ekor khail, kuda. Seperti Naam bergeraknya ekor kuda. Itu isyarat dengan tangannya, seperti ekor kuda. Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidhi. Cukup salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya. Ya, tidak melakukan isyarat ke kanan atau ke kiri. Ya, ketika salam. Thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalih. Kemudian setelah itu dia salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kepada saudaranya yang ada di sebelah kiri. Nah. Nah, <clears throat> dan sebagai tambahan faidah disebutkan <clears throat> sebuah hadis yang padanya berisi cukup satu kali salam ya. ke arah kanan saja. Akan tetapi hadis ini lemah. Hadis ini hadis lemah dan sangat lemah. Nah. Ini sebagai faidah saja. Karena yang wajib adalah taslimatan dua kali salam. Hadis-hadisnya banyak dan lebih kuat, lebih kokoh sanadnya, perawinya. Adapun hadis yang hanya satu kali salam saja maka hadisnya lemah bahkan mungkar karena lafadznya menyelisihi hadis yang lebih kuat. Hadis-hadis yang lebih kuat menunjukkan dua kali salam. Kemudian yang ke-14 Tertibul arkani ala mataqaddama bayanu. Di antara rukun-rukun solat adalah tertib dalam mengerjakan rukun-rukun yang telah berlalu penjelasannya. Ya. Mulai dari berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ya ruku, bangkit dari ruku, tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam, dilakukan dengan tertib, berurutan. Nah, nggak boleh Sujud dulu baru ruku ya. Harus tertib ya. Tertibul arkan Alama taqaddama bayanu Harus tertib dalam mengerjakan rukun-rukunnya Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan. Karena Nabi SAW melakukan rukun-rukun solat murattabatan secara tertib. Ya. Takbir, baca al-fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, tegak, sujud, bangkit dari sujud dan seterusnya. Beliau melakukannya dengan tertib. Ya. Waqala dan beliau bersabda sallu kama raaitumuni usolli Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Wa 'allamahal musia fi biqaulihi thumma Kemudian beliau salah salam mengajarkan tata cara solat kepada orang jelek solatnya dengan mengucapkan thumma. Kemudian ya, kemudian ya, dan seterusnya. Ya, jadi beliau ketika menyebutkan satu gerakan sholat ke gerakan yang lainnya beliau menggunakan lafaz summa. Summa huruf apa? Hmm? Huruf Huruf apa summa? Belum sampai. Hah? Huruf apa summa? Hmm? Hah, belum nyampe. Sampai di mana? Hah? Kata sambung. Kata sambung, alladzi. Hah? Kalau huruf aktaf udah nyampe ya udah tahu berarti. Hah? Belum. Semua huruf atof ya. Nah. Di antara huruf atof adalah summa. Dalam hadis tersebut beliau mengatakan sumar ka hatta tatma'inna raki'an sumar fa hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidin sumar fa hatta tatma'inna jalisan sampai selesai. Pakai kalimat summa dari gerakan sholat yang satu ke gerakan yang lainnya. Dan huruf atof summa Allah ya, allati dulu alat tertib. Yang ini adalah huruf yang menunjukkan kepada tertib, harus tertib. Nah, habis ini baru itu, baru itu, baru itu. Nah, itu kalau pakai summa. Nah, ya, harus tertib. Baik, Masih tersisa rukun solat? Hah? Man yadgur lana? Ada satu yang tidak disebutkan di sini. Yang merupakan rukun dari rukun-rukun solat alal qaulir rajih menurut pendapat yang rajih apa Hah? apa Gak kedengaran Doa setelah tasyahud Doa yang mana? Taib. Kalau doa meminta perlindungan dari empat perkara Ini hukumnya wajib Bukan rukun Ada satu lagi rukun Hah? Menghadap kiblat syarat sholat eh? Hah? Hah? Tangan Wajib hukumnya Bukan rukun Hah? Eh? Masya Allah Tiap hari sholat kita Teman ini sudah teman ini pada seluruh rukun Ah santa. Sholawat. As-salah ala nabi sallallahu ala alihi wasallam Salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam Salawat Ibrahimiyah Ya Nah Ini dia Salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir, setelah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Kemudian salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini hukumnya rukun dari rukun-rukun solat dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya dan ini yang rojih. Ini pun dipilih oleh eh, Syekh bin Bas rahimahullahu taala dan yang lainnya. Wajibnya eh rukunnya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. yang dikenal dengan solat apa? Salawat Ibrahimiyah. Baik. <clears throat> Sehingga totalnya berapa? Hmm, 15 Rukun dari rukun-rukun salat. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.